Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun para sesepuh bini sepuh para alim ulama ingkang kula agen Ugi panjenenganipun para habaib nyun sewu mbok bilih mboten saged kula sebataken salah setunggalipun Mugi ingkang kula banggaaken, ingkang kula hormati Bapak Wali Kota atau ingkang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres, ugi ingkang mewakilinya. Ugi ingkang kula hormati Bapak Pangdam atau ingkang mewakilinya saking Bintal Panjenenganipun Bapak Ibn Madam Letkol Infanteri Angkatan Darat Bapak-bapak Musbika, Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, seanggota ribun. Mungkin kang kula hormati panitia penyelenggara pengetean peringatan Maulid Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Mungkin kang kula hormati keluarga almarhum Mbah Wi, Kula waosaken Fatihah sareng-sareng ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Imam Srawi khassah al-Fatihah Hadirin wal hadirat rahimakumullah Kita sami-sami lenggah wenten ingkang papan panggenan ingkang anul mulya beten sanes ngelahirake bagian saking matur nuwun senajan kalimah matur nuwun menika enteng kecape ning abot sanggane kathah tiang ngertos ngucapake matur nuwun terima kasih mengerti mengucapkan matur nuwun dengan alhamdulillah. Tapi untuk membuahkan kalimah matur nuwun yang berbuah untuk dijadikan bekal kaula wong sing ngerti matur nuwun niku luwih sulit daripada ngucapake kalimah alhamdulillah. pun matur nuwun karo yang sepuh kalih menawi kita kenal matur nuwun kalian tiang sepuh kalih pasti semerep riwayat hidupe kaya apa wong tuwa loro anggonipun nafakai ing putra-putrine menawi tiang ingkang ngertos matur nuwun pasti akan berdoa ya Allah Gusti ampun ngantos tiang sepuh kula kalih dipun pundut Gusti saderengipun kula sakit membahagiakan kedua orang tua Selalu doa menika dipun alunkan Menawi kita orang yang mengerti matur nuwun pasti akan menjaga rumah menjaga nama keluarga tidak akan mencoreng naminipun tiang sepuh kalih lan badhe jogo kekompakan kerukunan ing antawisipun keluarga niku piyambak. Ibu bapak niku nek ndonga niku ngarep-ngarepe anak anak eh sak mantu-mantune kabeh rukun kurang luwih titik. Sak omah ya sing rukun, pindah omah umpamini pun yosing ya rukun niku baru tingkat keluarga ditarik nginggil para yai yang mempunyai pesantren para beliau sempat atau mampu melahirkan tokoh-tokoh ulama Doa yang pertama adalah para yai jangan sampai anak muridnya mengecewakan yai ini. Dan sangat mengharapkan sekali kekompakan kerumunan santri-santri ini di mana saja berada. Niku wong tua. Dan santri yang mengerti matur nuwun mestine karo gurune Arab jogo kerukunan, kekompakan antar santri dan santri yang lain keranten walaupun beda pesantren tetap nasihat gurune podo diugemi krono gurune orang ngarep-ngarep setiap anak santri nih dadi wong sing balelo marang gurune utawa wani karo gurune Dan tidak mengharapkan setiap guru santri nganti santrine niku wau ake ning donyane nganti akhirat mangki Ditarik menginggil malih. Para ulama-ulama mutakodimin, para pejuang-pejuang sesepuh-sesepuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. sing ikut andil memerdekakan bangsa ini hingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dia para beliau tidak mengharapkan bangsa iki pecah. Siapa sing ngarep-ngarep? tangani kula piyambak sebagai anak bangsa aku ini golong bangsa sing ngecewakake para leluhur ya awake dhewe Dewi Opora. itu pernyataannya banyak dari kalangan kita lagu Indonesia Raya ku apal ngarep luru piro apa maneh saniki alhamdulillah setiap habis dan di mana saja kita kenalkan Indonesia tanah Iku ning dalam lagu apa piye? Iku pertanyaannya. Aneh dalam lagu tak ya selesai. Oh Indonesia tanah airku dalam lah lagu. Tapi mampu tidak membawa kehidupan sehari-hari Indonesia tanah airku jadikan bekal kehidupan sehari-hari sehingga mempunyai patriotis fanatis, yang nasionalis yang luar biasa, non politis. Jangan di politik itu mana-mana didik-dik politik, so deli sore tempe. Nah kan kula takon, Indonesia tanah airku ning jero lagu apa piye? Dan lebete lagu. Terlebete lagu mboten? Lho lempem jawab ora harusnya harus berani menjawab. Tidak. Indonesia tanah airku adalah kehidupan kita sehari-hari. Hingga mekar Indonesia tanah airku merasa hendar beni beda wong memiliki. Aku duwe kebon. Ombo. Beb kebone ini kota Karanganyar, Beb. Nggih. Wah, saya nggih biar. Ya yes, alhamdulillah. Ning tukul suket ora weruh, itu kelalang-alang ya cukup memiliki. Beda kalimahan darbeni ojo nganti tukul alang-alange. Iki tukul alang-alang repot. Tukul suket. I jagunge sing arep tukul goro gara sukete akeh, pupuke akhirnya dimakan suket orang lemu jagunge malah lemu sukete. Iki peleme dongi kembang apik. Nengi sore niku lumut niku kathah. Wis alang-alange dhuwur ana lumutan maneh wit-witane. Lho iki wit-witane kon tukul wae sing sae pripun? Tapi nek handar beni aja nganti ana lumute, buahe ben apik. Pentil mawon to pakel tiba niku gelo. Ya Allah, ya Rabb niki mubadir Gusti mangke. Gelo. Karena apa? Handar beni. Nek memiliki tok bar. Wek sapa? Wekku. <coughs> Coba kita merasa handar beni menjaga nguri-nguri. Ini tujuannya handar beni. Sehingga kita bisa menghormati apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Orang mung sekadar tok niku orang Napa malih kita ini akan menghadapi globalisasi, sadurunge globalisasi pilpres, sadurunge pilpres pilih. Tapi kalau kita handar beni Indonesia ini, kita jadikan kehidupan sehari-hari Indonesia tanah airku, orang noong tukaran. Aman kabeh. Polisi yora ya repot, TNI yora ya repot, kiai yora ya repot, telu-telune ora jadi pemagar pemadam kebakaran tok niku ora. Ruwet mawon. Ya Allah. Niki ten TV ngonekke kene sing donekke bangsane dhewe, sing ngonekno sing donekno ya bangsane dhewe. mangke nek pun munggah ten podium demi kelompoknya iki nek ngucu-ngucu kono ya sakarepe kene nek ngucu-ngucu kono ya sakarepe wong bodoh tinggal katut mawon kesadaran ini datang kita datang beragama merosot kesadaran dalam berbangsa merosot akhirnya kang menten apa mudah dipicu mudah dibenturkan mudah dijeblokkan isine pecah belah akhirnya apa Allah Ta'ala maringi cobaan Aja nyalahke presidene ae, zaman cekel SBY ngene. Lho, zaman Saidina Ali niku ngungkuli keadaane nyalahke wong. Nyun sewu nyun sewu. Bib Lutfi umai pinggiratan pas ning jagongan ning arep gedung selawat sing ngopi enak karo ngrokok tember kuwe jeger ana tabrakan. Lho gara-gara Bib Lutfi jegok ning arep kandu selawat ana tabrakan. Dan ini saat ini kira model paling gampang ngecap ngoten itu. ke presiden sing arep teko ya padha ae ngono. Sapa sing iso jamin presiden sing arep teko luwih apik? Pangeran to. Kula tak takon. Sapa sing iso jamin? Sadar. Ayo bareng-bareng ndonga kanggo umat niki, kanggo Indonesia ini. Sadar pumpung balak durung do teko. Niku balak niki kula pun bola-bali ngomong nasihati ngelekno. Balak iki wis luntup delongkas teko. Hati-hati hati-hati. Kula ngingetke ten pundi mawon. Firasat niki pun dak enak. Lah nek pingin temurun, keontrang-ontrang mawon terus iku temurun temurun balake tambah kebak. Niki wis gunung iki engko tinggal laute. Wis tinggal laute tinggal apa neh ora weruh. Sing kita suwun ampun ngan ngantos bisa ditolak dengan tali silaturahmi. Yang akan mampu menolak adalah tali keuhuahan, tali kesatuan, tali persatuan. Niku sing bakal menolak. Zaman Kanjeng Nabi ono siji sahabat umure wis tinggal setengah wulan. Kanjeng Nabi ngertos, sebab diparingi ngertos dening malaikat. Akhirnya sahabat mau dijak silaturahmi, silaturahmi nih kalian yun dungo lan jaluk ngapuroh. Eh setengah bulan malah Israel teko ora jabut nyawane sahabat menika wau malah matur ten Kanjeng Nabi ya Rasulullah tiang menika wau mboten sios dipun jabut malah umure dipun tambah dening Allah taala 30 tahun marga panjenengan ajak silaturahmi. ini perlu perlune uhuwah. Boleh beda baju, Beda gambar, monggo. Ning ingat, tidak akan membedakan Indonesianya. Ning Indonesia itu ada dua persaudaraan. Saudara yang pertama sebangsa, seagama, setanah air. Yang saudara yang kedua, buh agama neopo sebangsa, setanah air. Kita harus satu dalam kebangsaan. Kita kompak, kita rukun, saling mengisi, saling menasehati. Sebab harapan untuk bangsa ini depan ke depan ke depan ke depan adalah regenerasi penerus. Mampukah kita akan menjawab tantangan umat dan tantangan zaman atau sebaliknya akan mengecewakan para sesepuh-sesepuh kita. Kita tidak akan memerlukan jawaban, tidak, orang perlu lah apa gembor-gembor buktikan kalau tidak tunjukkan perilaku kita yang baik hindari segala kemaksiatan taati perintah Allah perintahi kanjeng Nabi perintahi ulama perintahi para aulia perintahi negara perintahi umaro lakoni kita galang keuhuahan tingkatkan kecintaan kita buktikan kalau kita berani mengucapkan ikrar dalam lagu Indonesia Indonesia buktikan nek sampean pun wani bukan kok kenapa tak kok bib setiap anu kok ada Indonesia Raya mesti apa ana ikrore masalah e, orang mung lagu nang Indonesia Raya itu ada ikrornya pernyataan Indonesia tanah makanya bukan dalam lagu tok Aku bola bali takon, saya bertanya, kowe ngaku Indonesia tanah airku dalam lagu apa ora? Lagu apa ora? Itu aja. Buktikan kalau tidak. Ini tantangan. Tunjukkan, tanamkan kepada generasi muda kita, anak-anak kita kenal Indonesia. Wis kuat ora iso dipecah belah apalagi nanti ngadepi globalisasi. Dewe sore iso ngergani hasil karyane bumi pertiwine. Sing ke awak edewe. netesi ning Indonesia, ngendoke ning Indonesia, barang gede sing oleh nomo wong liya ayam Bangkok. Ayam mangane ning di Mangane ning di Ning Indonesia ee ten pundi turune barang gede kok sing noleh nomo kok wong liya mboten isin jenengan ndak malu jenengan mestinya malu ini ayam Indonesia kelihatannya ayam Bangkok turunan kena kena baik bilutfi Wong apa? Wong Indonesia, wong Jawa, turunan Arab. Tak kalau dikatakan Arab kondisi hitung-hitung kowe. Mbah kuning kene, buyut kuning kene kok iso ngonek aku wong Arab kowe. Turunan Arab oke-oke saja, turunan Cina boleh-boleh saja, tapi sekali Indonesia adalah Indo. Ngono oh, aku tuwani. Ayam bangkok. Jambu duren lele, gula, la ilaha illallah, nasib, nasib, nasib. Sampai terima gula Jawa, la ilaha illallah, boro-boro mau tentu gula Arab jenengan. Nada. Ayo kita balik. Supaya apa? Di sini kita akan mampu menghadapi globalisasi karena apa? Fanatisme kita merasa banter beni. Loh, Kanjeng Nabi niku ngajari ngoten kok. <coughs> Kanjeng Nabi nganti dawuh untuk menunjukkan nasionalisme ini Kanjeng Nabi. Nopo di antawisipun? hubul Arab salatun, kecintaan dunia Arab ala tiga perkara. Nopo ya Rasulullah? anil Arabi, karena saya bangsa Arab. Terlepas daripada kerusulannya dan kenabiannya istilahnya. Tapi kebangsaan nih, tiga nih datang kita supaya kita berani li anil Indonesia saya bangsa Arab saya bangsa Indonesia ojo saya sebagai bangsa Indonesia <laughs> Mulai jadi si ngomong ngoten itu jadi dudu tuh wong torekoh kok ngomong Ini ini kurang bapak-bapak udah ya sebenarnya sih bisa ngomong. Maaf mawon. Aku udah oleh persen kok ngomong. Oke, eh, berarti kepentingan sama sekali. Kita pendukung sebetulnya. Ya bapak-bapak kita yang berani. Lah, ini tumbuhkanlah Bali ini tumbuhkanlah. Tumpung dereng merosot, sok nasionalisme kita. Ini pun merosot apa mana ngadepi globalisasi. Ya Allah, ya Rob. itu kan jobo. suwi-suwi kia ini Indonesia pelarat. Tekok nok ya itu kan jobo. Ya nek fahamnya ahli sunnah wal jamaah. Lah nek beda ngomong apa sampean? Globali urung siap sampai nek orang kebenaran. Nah, Inilah pentingnya maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguhuahkan, mengkurukunkan, menjadi ketauladanan sehingga kita-kita ini adalah menjadi misi-misi bagi Nabi, menjadi misi rahmatan lil es jatuh tuh bib semene jam si cimeh kok, kurang sepuluh Tutup donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيد السادات قطب البدايات والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة القادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في الدار الدنيا والدار المعاد وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وفي تجارتنا وفي معيشاتنا وفي علمنا وفي مزرعاتنا وفي إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد خصوصا بلدنا إندونيسيا خاصة وبلد المسلمين عامة وتنجينا وإياهم من جميع الأهوال والآفات wa min hayat wa syarril mamat ya hasanat wa hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi padang bulan padangi kaya rina keindahan keindahan bumi pertiwi बोलो Lá. Fatima Laka Solale. Terima kasih. Le Yeah.